Ikhwani fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan usia oleh Allah untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosail Al-Mustaqawiyah yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang filibasi Rasulullah SAW. Maja'a filibasi Rasulullah SAW. Sifat sifat pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-60. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi isnadi ila al-imam at-tirmidhi rahimahullah قال الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين حدثنا عبد, عبد, عبد ابن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد عليه ثوب كتري قد توشه به فصلى بهم قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على صوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه Ini hadis yang ke 60. Tayyib. Hadis yang ke 60 hadis ini sahih. Tamam. Eh, telah menceritakan pada kami Ibnu Humaid telah menceritakan pada kami Muhammad Ibnu Fadl telah menceritakan pada kami Hamad Ibnu Salamah daripada Habib Ibnu Syahid daripada Al Hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW eh, kharaja wa huwa muttaki'un. ya yeah. Nabi SAW keluar. Saya sebentar. Ya, kita lihat di Al-Mawahib Al-Dunia. Ya. Nabi SAW kharaja keluar Wahwa mutaki. Ya. Jadi mutaki itu bersandar sebetulnya. Bahasa uh, eh, nya bersandar. Jadi di sini dikatakan Eh, Horoja Rasulullah SAW, Horoja Nabi SAW, Anak Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW, Horoja keluar dari rumahnya, wahwa mutakiun ala Usamata ibni Zaidin. Dan beliau pada saat itu bersandar kepada Usamah bin Zaid ya. Jadi karena apa? Karena lemah dan uh, dalam kondisi sakit ya alaihi saubun kitriyun qad tawassaha Jadi Nabi SAW menggunakan pakaian kitri. Kitri itu nisbah ilal kotor. Au kitri. Ya. Wahuwa naun minal burud al-yamaniyah. Ya. Yuttakhoz min kudnin wafihi fihi humrah. Ya di itu termasuk ke dalam uh, pakaian yang berasal dari Yaman yang diambil dari pada katun ya kain katun. Wafihi humroh dan di kain tersebut ada warna kemerah-merahan. Taib. Jadi itu Nabi SAW menggunakan pakaian kitri itu. Fatawasyaha bihi. Ya. Qauluhu tawasyaha bihi ay wadu'ahu fawqa atiqihi. Ya. Atau fawqa atiqihi. Jadi pakaian dari katun tersebut itu di uh, pakaikan di di bagian atik ya bagian pundak Taib. kedua pundak begitu ya jadi proses Rasulullah menggunakan semacam itu ya pakaian selendang begitu Taib. atau ya kain begitu ya yang uh, memang dijadikan sebagai uh, pakaian untuk penghangat, kemudian diletakkan di uh, ini di bagian pundak beliau gitu ya kedua pundak beliau fasol lebihim, kemudian Rasulullah SAW salat mengimami manusia dengan dengan pakaian tersebut Baik. Dan kemudian di, di sini kita lihat Baik. Wa qala Abd bin Humaid berkata Abdul Ibnu Humaid apa? Ya. Kala Muhammad Ibnu Fadl berkata Muhammad Ibnu Fadl sa'alani Yahya Ibnu Ma'in. Telah bertanya kepadaku Yahya Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in ulama jarah dan takdil yang masyhur. Ya. An hadal hadis ya. Ya, tentang hadis ini. Awal lama jalasa ilayya. Ketika pertama kali ya, uh, duduk bermajelis denganku gitu ya. Jadi pertama kali yang ditanyakan adalah tentang hadis ini. Fakultu uh, eh, hadasana Hamad bin Salamah. Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Fakola maka ia berkata, Yahya ya, bin Ma'in, amin kita bika. Seandainya ini hadis ini memang betul-betul dari kitab engkau. Fakum tu li ukhrija kitabi. Maka aku berdiri untuk mengeluarkan kitabku. Fakobado ala sobi. Maka ia kemudian Yahya bin Ma'in ini uh, ala saubi ya, menggenggam pakaianku gitu. Summa kola, kemudian ia berkata amlilhu ya imlakan hadis tersebut alaya kepada saya fa ini akhofu an la alqaq karena sungguhnya aku takut tidak bisa bertemu dengan kau. Ya, Fa'amlaituhu alaihi. Maka aku mengimlakan kepada dia, summa akhrajtu kitabi, dan kemudian aku mengeluarkan bukuku dan faqara'tu alaihi. Maka aku membacakannya kepadanya. Ya. Masya Allah. Itu jadi itu berkenaan dengan hadis tersebut ya. Jadi Yahya bin Ma'in ini meminta Sa'alani Yahya bin Ma'in an hadal hadis. Meminta hadis ini pertama kali ketika beliau majlis dengan saya. Ya. Kata Muhammad ibn Fadl gitu. Maka aku mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salamah. Kemudian uh, Yahya bin Ma'in berkata, Yahya bin Ma'in ini ulama besar ya, ulama hadis jarh dan ta'dir. Lau kana min kitabika, seandainya hadis ini ada juga di kitab engkau ya. Engkau meriwayatkan dari kitab engkau. tu li ukhrija kitabi, maka aku berdiri untuk mengeluarkan kitabku. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya tadi yang sudah kita sebutkan gitu ya. Fa'amlaituhu alaih kemudian Muhammad bin Fadl ini me riwayatkan hadis ini dari hafalannya yang pertama, kemudian yang kedua baru dari kitabnya yang dia baca dibacakan kepada Yahya bin Ma'in. Itu adalah uh, eh, Torikotul Ada ya. Cara menyampaikan atau meriwayatkan hadis ada yang dari hafalan dan ada yang dari kitab ya. dengan bersandar kepada kitab. Ada yang bersandar kepada hafalan, ada yang bersandar kepada kitab. Taib. Sekarang hadis yang ke-61. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Juzairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Karena Rasulullah SAW Iza sajadda sauban sammahu bismihi imamatan au komison au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma alahu ya uh, ini hadis yang ke-61 Baik, tadi hadis yang ke-60 pakaian yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu adalah uh, saubun kitri ya. Selendang dari kiter. Baik. Di wilayah kiter. Baik, dari itu adalah wilayah yang ada di Yaman. Ya, yang terbuat dari katun. Kemudian sekarang hadis yang ke-61, bagaimana pakaian Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami Suwaid ibni Nasr telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak daripada Said ibni Iyas al-Juzairi daripada Abi Nadroh daripada Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata Nah, karena Rasulullah SAW idza dan sauban, nah, Rasulullah SAW dahulu kalau e, ya. Mengenakan pakaian yang baru sama bismihi. Menyebutkan e, pakaian tersebut. Baik itu imamah, imamah itu sorban, atau komis, atau komis, ya. gamis atau ridaan. Rida selendang. Sumaya kulu kemudian eh, Rasul salam berdoa berkata Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya. Uh, ya Allah, bagi Engkau pujian karena Engkau telah memberikanku pakaian. As'aluka khairahu. Maka aku meminta pada Engkau kebaikannya wa khairu ma alahu dan kebaikan apa yang bisa dilakukan dengan pakaian ini. Wa a'udzubika min syarihi dan aku berlindung pada engkau dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma dan dari keburukan apa yang bisa dilakukan dengan pakaian ini. Baik. Jadi hadis yang ke-61 ini ini kita lihat nih. hadis yang ke-61 ini para perawinya sikot. Sahih insyaallah. Uh. Eh. Baik. Oh, sanadnya sahih gitu ya. Baik. Jadi itu ya hadis ini ini berisi tentang doa mengenakan pakaian yang baru gitu. Baik. Doa mengenakan pakaian baru Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma alahu. Ini adalah doa untuk menggunakan pakaian baru. Kalau tadi hadis yang sebelumnya berbicara tentang selendang, Nabi SAW menggunakan selendang ketika salat. Nah kalau ini berbicara tentang doa untuk mengenakan pakaian baru. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-62. Ya. Bihi ilaihi qala haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi Amba'an Al qasim ibn Malikin al muzani Anil Jureiri, An Abi أبي An Abi Sa'idin al-Khudri الله Nabi SAW Nahwahu telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Yunus al-Kufi telah mengabari kepada kami Al-Qasim ibn Malik al-Muzani daripada Al-Jurairi daripada Abi Nadrah daripada Abi Sa'id al-Hudri daripada Nabi SAW eh, yang semisal itu ya yang hadis tadi. Wa bihi ilahi qala haddasana Muhammad ibn Basharin. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar anbana Mu'ad ibn Hisham. Telah memberitahuku, telah mengabari kami Mu'ad ibn Hisham telah mengabariku Abi daripada Qatada daripada Anas bin Malik ia berkata Kana ahabba siyabi ila Rasulullah sallam yalbasukul hibarah ya Eh, jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu eh, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW yalbasul hibaroh, Qaulul hibaroh ala wazni inabah burdun min di yaman min putnin au kitarin waktut bi khutut humro Ya. Hmm. Jadi hibarah itu adalah uh, pakaian sejenis selendang daripada kain katun yang itu ada beberapa eh, titik-titik uh, ya motif uh, garis yang ya garis-garis motif berwarna kemerah-merahan itu. Baik bisa juga warnanya itu biru atau uh, hijau ya. Waruba makanat zurqa au Ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan atau ke hijau-hijauan. Baik. Ya. Berkata Dawudi ya, sedangkan Imam Ad-Dawudi berkata pakaian hibaroh itu itu adalah pakaian yang berwarna hijau. Kenapa? Karena Pakaian hijau itu libas ahli jannah, pakaian ahli surga. Jadi ini hibarah ini berkenaan dengan uh, pakaian yang terbuat daripada katun yang ini sejenis selendang ya seperti yang tadi ya saubun kitriyun selendang kitri itu juga uh, dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengimami. Kemudian Anas bin Malik menegaskan pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah hibarah. Sejenis selendang yang itu ada garis-garis, motif garis-garis warna merah. Ya. Eh, Wakil Yeah. Munawi berkata Al Imam Al Munawi sahibul kitab Fidul Qadir Inna kanat ahabu siyab ilaihi sallam. kenapa pakaian tersebut menjadi pakaian yang paling disukai Allah sallam? lilainiha alasannya karena lain lain itu jadi lembut ya teksturnya lembut wa muafakotiha li jasadih syarif dan sesuai dengan kondisi tubuh Rasulullah SAW fa innahu kana ala ghayati minan nu'umati wal lin. Baik. Jadi kenapa uh, suka dengan pakaian sejenis selendang itu karena teksturnya lembut ya halus dan itu sesuai dengan fisik Rasulullah Salam yang lembut yang kulitnya halus gitu. Taib. Dan kemudian hadis yang ke-64. Hadatsana Mahmud bin Ghailan Amba Abdul Razak, Amba Ana Sufyan An Aun ibn Abi Juhaifah An Abihi radhiyallahu anhu qala raaitu Nabiyya sallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariki safaihi Qala Sufyan Uroha, hibaroh. Ya. Ini hadis yang ke-64. Telah menceritakan kepada kami Mahmud Ibnu Ghailan, telah mengabari Abdul Razak, telah mengabari kami Sufyan daripada Aun Ibn Abi Juhaifah. Daripada ayah beliau ia berkata, aku melihat Nabi SAW Eh, dan beliau mengenakan hullah hamro. Hullah itu bisa hullah itu maksudnya adalah sepaket daripada izar waridai sarung dan selendang. Kani anzuru ila bari kisafaihi. Ya. Seolah-olah aku melihat ila bariki saqaihi ya. Barik itu cahaya gitu ya. Baik. Kilat. Nah, kemudian kita coba lihat di penjelasannya. Jadi perkataan rawi ila bariki safaihi ya ila bariki syaqaihi itu adalah uh, kenapa dikatakan demikian karena Rasulullah SAW itu uh, mengenakan sarungnya itu sampai ke pertengahan betis beliau ya. Dan uh, betis beliau kan berwarna ini ya kulitnya cerah gitu. Taib. Jadi ketika aku melihat beliau sesalam maka aku bisa melihat ila bariki safaihi, ya, cerahnya ya. Eh, barik itu kan cahaya yang cerah gitu. taif eh, cerahnya kedua betis beliau sallallahu Alaihi Wasallam. taif Para ulama di sini berdasarkan hadis ini mengistimbat hukum bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki melihat betis laki-laki yang lain. Dan itu adalah ijma. Baik. Ya. Kemudian eh, berdasarkan hadis ini pula eh, sunnah bagi seorang laki-laki memendekkan pakaiannya itu sampai ke pertengahan betisnya gitu. Jadi eh, dianjurkan untuk mengenakan pakaian itu sampai pertengahan betis ya. di atas mata kaki. Tamam, di atas mata kaki. Fayusanu li rojuli antakuna siyabuhu ilanis Ya. Dan disunahkan bagi seorang laki-laki agar menjadikan pakaiannya itu hingga setengah betisnya. Baik. Wa yajuzu ila ka'baihi. Dan boleh sampai ke uh, kedua mata kakinya. Ya. Jadi pakaian uh, seorang laki-laki itu kalau di pertengahan betisnya itu sunnah. Dianjurkan seperti itu. Sam kalau sampai mata kaki boleh gitu. Tapi kalau melebihi mata kaki dengan tujuan sombong itu haram. Baik. Kalau tidak dengan tujuan sombong bagaimana? Makruh gitu ya. Sebaiknya ditinggalkan. Taib. Bagian di bagian telapak kaki begitu ya. Karena memang bagian telapak kaki itu kalau dipanjangkan ya pakaian perempuan kan kalau tadi Rasulullah sampai betis ya sampai pertengahan betis. Nah dari pertengahan betis itu dipanjangkan satu hasta itu. Ya, satu hasta itu dari ujung tangan sampai ke siku ya. Dipanjangkan begitu ya. Nah itu kira-kira yang menyisakan itu kalau kelihatan pun ya kelihatan bagian garis pinggir gitu ya. Bagian garis pinggir bukan bagian kaki secara penuh gitu ya. Karena karena kalau dari betis itu ya satu hasta itu kain dipanjangkan itu kaki itu tidak akan kelihatan ya untuk perempuan itu. Taib. Untuk perempuan tidak akan kelihatan. Ya. Jadi irho itu ya. Yang disebut irho itu dari betis sampai dari betis ya satu satu hasta satu dari ujung tangan sampai siku itu. Nah kalau begitu berarti tidak akan nampak eh, kaki ya, tidak akan nampak kaki bagi perempuan. Karena kaki bagi perempuan itu juga aurat ya. Taib. Kaki bagi perempuan itu A, aurat. Yang tidak boleh adalah berlebihan sampai uh, terurai ke bagian jalan gitu ya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi karena kalau itu itu model-model uh, para bangsawan di masa dulu yang sengaja memanjangkan pakaiannya seperti itu untuk menunjukkan menunjukkan kepada kemegahan dan uh, kesombongan ya. Makanya para ulama mengatakan untuk laki-laki ya melebihi mata kaki dengan alasan sombong haram. Tapi kalau melebihi mata kaki tidak dengan alasan sombong ya. Boleh jadi alasannya karena ada sesuatu dan lain hal maka tidak haram cuman makruh gitu. Tapi itu untuk laki-laki. untuk perempuan tadi dari betis dipanjangkan kainnya itu satu hasta ya satu hasta itu dari ujung jari tengah sampai siku itu pakaian bawah perempuan yang menutupi kaki. Baik. Kalau laki-laki tidak ini ya, tidak menutupi ya, tidak menutupi kaki. Batasnya tadi sampai mata kaki. Kalau laki-laki jangan gitu. Sama tidak apa-apa melebihi batas kaki ya eh, mata kaki itu tidak apa-apa melebihi mata kaki batas melebihi batas mata kaki karena apa karena untuk perempuan berbeda ya karena perempuan itu tertutup tapi yang tidak boleh adalah lebih daripada itu ya sampai kainnya itu eh, seperti orang-orang bangsawan pada masa dulu di negeri kafir itu itu ya jadi itu berkenaan dengan pakaian Rasulullah SAW. Jadi pakaian Rasulullah SAW itu sampai setengah betisnya ya. Karena oleh sahabat ini nampak cerahnya betis Rasulullah SAW. Baik. Maka uh, Sufyan berkata, Uroha hibaroh. Aku melihatnya itu hibaroh. Hibaroh itu tadi ya uh, sejenis selendang gitu ya, yang berwarna kemerah-merahan, motifnya itu garis-garis. Baik. Pakai sarung dan pakai selendang seperti itu. Sama. Nah, itu saja uh, hadis yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan kepada majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.